Bismillah. Innalhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini hari Sabtu 23 Januari 2021 Hijriah 2021 bertepatan dengan 10 Jumada Atsani 1442 Hijriah kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Fiqh Ba'da Zuhur ini masih dalam pembahasan al Akbar As-Sahihah di ahkam siang Ramadan yang mana kita masuk sekarang kepada sesi ke-30. Dan di sesi yang ke-30 ini kita akan masuk kepada akhir pembahasan dari dalil-dalil yang menunjukkan tentang wajibnya puasa Ramadan. Maka sebelum kita masuk kepada kajian dipersilakan kepada ikhwanuna untuk mentasmi al matan Barakallahu fiik. Para muallif hafizahullah di kitabih Al-Akhbar As-Sahihah fi Ahkam Siyah Ramadan. Yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada hadis nomor 79. Di hadis terakhir dalam pembahasan kewajiban puasa Ramadan. An Abi mata Al-Bahili qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yaqul Baina ana naimun atani rajulan fa aqada bi dubaiya fa ataya bi jabalan wa iram, fa qala is'ad fa qultu inilah atiqu fa qala inna hulaka fa sa'idtu hatta idza kuntu fi sawa'il jabal ida bi aswatin syadidah. Fakultu ma hadhihi aswat? Qalu hadhihi awa'u ahli nar. Thumma qala bi fa ida ana bi qaumin mu'allaqina bi araqibihim musyaqqaqatun asdaqahum daman. Tasilu asdaqahum daman. Qultu man haula? Qala haula alladzina yuftirun qabla tahillati saumihim. Maka di dalam hadis dari Abi Umamah ini hadis yang terakhir dalam pembahasan kewajiban puasa Ramadan. Maka sebelum kita masuk kepada takhrid dari hadis ini, kita terjemahkan dari Abi Umamah Al-Bahili aku mendengar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Baina ana imun di saat aku sedang tidur." Tentang permasalahan mimpi-mimpi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka mimpinya beliau menjadi hujjah karena beliau tidak tidur pada hakikatnya. Baina ana imun, atani rojulan di saat aku sedang tertidur, maka aku didatangi oleh dua malaikat. Fa'akhada bidum ayat. Yang mana mereka membawaku dengan membawa ketiakku. Fa'atiyah bijabalan wa'iran. Kemudian aku dibawa kepada gunung yang mana gunung ini sangat terjal. Seri. Maka di gunung yang sangat terjal ini faqala is'ad. Wahai Muhammad, naiklah ke gunung tersebut. Fakultu inilah atiku. Maka aku tidak mampu wahai para malaikat tidak mampu untuk tidak mampu untuk menaikinya. Fakultu inilah atiku, aku tidak mampu. Fakola maka berkata dua malaikat ini, inna sanusahilu bulaka. Maka kami pasti akan memudahkannya dan membantu untuk kamu. itu hatta ida kuntu fi sawa'il jabal maka aku akhirnya mampu untuk panjat gunung tebing yang curam, yang vertikal, 90 derajat. Ketinggiannya, sudut elevasinya adalah 90 derajat. Ida puntu pisawa sawa'il jabal, kemudian di saat aku melewati dan sampai kepada setengah dari gunung idan bi aswatin syadidatin maka aku mendengar jeritan suara yang menyayat fakultu ma hadhil aswat suara apa ini qalu hadhihi awa'u ahli nar ini adalah suara jeritan menyayat dari penduduk api neraka sumang taliqabi maka aku berpaling kepada suara tersebut kata nabi Fa idza ana biqaumin mu'allaqin bi bihim maka aku melihat penduduk api neraka yang digantung kaki-kaki mereka di atas dan kepala mereka di bawah. Musafafatun asdaquhum tasilu asdaquhum daman. Dan mulut-mulut mereka dirobek. Kemudian mengalirlah, membuncahlah darah. Kemana darahnya? Ke badannya atau ke kepalanya? Hendaknya Rafiq dibuka, dirobek mulutnya ke badannya atau ke kepalanya? Hah? Ke badan. Kenapa? Ada gravitasi. Kemana? Ke kepala, ke wajah. Kenapa? Karena dibalik. Dia dibalik. Kakinya di atas, kepalanya di bawah. Maka membuncahlah darah Kultuman haula siapa mereka? Qala alladzina yafturun qabla tahillati saumihim. Ini syahidnya. Mereka adalah orang-orang yang berbuka di siang Ramadan. Orang-orang yang tidak puasa yang berbuka di siang Ramadan maka balasannya mereka diadab di api neraka. Dibalikkan posisi badannya dengan digantung di mana kaki-kaki mereka diikat, kepala-kepala mereka terjulur ke bawah, kemudian dipecahkan mulutnya, membuncah darah. Maka darahnya akan menutupi semua dari wajahnya. Maka inilah dari pendalilan kewajiban berpuasa di hadis yang terakhir. sekarang kita masuk kepada takrij hadis ini Hadis ini barakallahu fikum diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i di Sunan Al-Kubra. Dan juga Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban Al-Hakim yang mana semua jalannya bertumpu kepada Abdurrahman Ibnu Yazid Ibnu Jabir An Sulaim Ibnu Amir An Abi Umamah. Maka hadis ini sangatnya semua rijalnya thiqah Berkata Al-Hakim ada hadithun sahih ala syarti muslim walam yukhrijah. Hadith ini sahih di syarat muslim dan juga berkata Al-Haythami di Al-Majmu' rijaluhu rijalu sahih dan bahkan telah disahihkan oleh dua muhaddis era now. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani di Sahihah Mujalat ketujuh dan juga oleh syekh kami Muqbil Al-Wadi'i di Jami' Sahih mujallad kedua maka hadis ini barakallahu fikum la syakka wala raiba atas kesahihannya maka manhaj kita manhaj muhaddisin di saat kita berceramah ataupun di saat kita memberikan kajian maka kita memberikan pendalilan-pendalilan hadis dengan penuh tanggung jawab dengan syarat hadis itu sahih ataupun hasan yang jelas bisa dijadikan wajah pendalilan. Tidak kita ini mensar hadis-hadis yang jelas daif. Maka ucapan Nabi Jabalan Wa'iran. Makna Wa'iran seperti disebutkan di komus seperti lisan Arab Limnil Mandur. Makna Wa'iran adalah sifat lil jabal Sifat dari gunung yang mansub, yang sangat curam. Yang tadi saya sebutkan seperti vertikal 90 derajat, seperti ini. Maka butuh hanger Butuh dia itu manjat dengan tangan. Tidak bisa dengan kaki. Kita juga dulu hiking. Maka paling hiking itu sudut elevasinya 45 derajat, 50 derajat mudah. Maka kita pernah naik juga Gunung Lawu, Gunung Sumbing, Merbabu dan yang lainnya. Namun sudut elevasinya 45 paling 60 derajat. Adapun 90 derajat vertikal maka ini butuh kepada cliffhanger. Butuh dengan memanjat tebing dengan tangan. Seperti orang-orang yang latihan di wall climbing, maka itulah posisi Jabalan Wairan. Yang mana dia itu posisinya tegak. Adapun ucapan Nabi, "Falamma wasaltu ila sawa'il jabal." Makna sawa kuna al wasat. Seperti ucapan Allah sawa di makna wasat di dalam surat As-Saffat fi sawail jahim Evi wastil jahim. Maka sawah di sini pun mentafsirkan di tengah-tengah api neraka. Sesuai dengan ayat tadi. Dan ada pun ucapan patun asda daman. Maka sadak asda adalah jamak dari sadak. Mana sadak adalah janibul fam. Mimatah talfad. Maka dia itu adalah sebelah dari pipi di bawah al-khad ini. Maka dirobek. Musakofatun asdaqahum daman. Maka dirobek dari asda Jamak dari sadaq. Dirobek semuanya. Maka di sini mengguncang darah. Maka inilah dari iqab bagi mereka orang-orang yang tidak melaksanakan puasa Ramadan padahal badannya sehat, tidak dalam keadaan sakit. Padahal dia mukim, tidak dalam keadaan safar. Maka tidak ada udur baginya untuk berbuka. Tidak ada alasan, wah saya orang yang berkebun. Saya ngederek karet. Atau saya memanen sawit saya. Tidak ada alasan. Atau saya ahli bangunan setiap hari saya menyemen dan mengaduk dan membuat batako, maka tidak ada alasan. Semuanya di bawah perintah kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum. Wajib bagi kalian untuk berpuasa seperti orang-orang berpuasa terdahulu. Kemudian di sana ada hadis bahwa adabu barang siapa yang meninggalkan puasa Ramadan dengan lafaz yang lain. Seperti datang di riwayat Abu Umamah juga yang marfu, fa nahnu wanisa wa patun musaqqafatun asdaqahum faqultu man haula fala haula alladina yaquluna ma la ya'lamun. Maka di dalam hadis yang lain disebutkan masih dari Abi Umamah Nabi melewati suatu kaum yang mana mereka itu dirobek mulut-mulut mereka. Kemudian di saat ditanya oleh Nabi, siapa mereka? Haula aladina yaquluna ma la lamun. Di sini adalah mereka orang-orang yang berfatwa berbicara tanpa ilmu. Dai-dai yang berbicara tanpa ilmu menyesatkan manusia, maka akan dirobek. Maka di sini bagaimana? Ternyata di dalam hadis ini bukan untuk orang yang berbuka puasa. Maka bagaimana jawabnya? Jawabnya hadis yang disebutkan tadi dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani dari jalan Bakr ibn Sahal, hadatsana Abdullah ibn Saleh, hadatsani Muawiyah ibn Saleh dari Sulaim ibn Amir dari Abu Umamah Al-Bahili. Maka hadis ini berkesendirian Bakr ibn Sahal dan dia telah didoifkan oleh Imam Anasai. Dan begitu pun berkesendirian Abdullah ibn Saleh katibul dan dia juga rawi yang doif dikarenakan apa? Katibul Disebab jar asu mempunyai tetangga yang buruk. Karena dia masyhur katibul Laid, sekretarisnya Laid ibn Sa'ad. Maka di masa depan yang akan datang dia akan menjadi marjah hadis-hadis Laid ibn Sa'ad namun Allah tidak menginginkan dengan adanya sebab apa jaruhu asu tetangganya yang buruk. Disebutkan oleh Imam Ibn Khuzaimah di dalam kitab Al-Majruhin yang ditulis oleh Ibnu Hibban berkata Ibnu Khuzaimah Wakana kana lahu jar bainahu wa bainahu adawah. Dia mempunyai tetangga yang tetangganya itu buruk, selalu bermusuhan. Maka bahaya jika punya tetangga buruk dan selalu bermusuhan. Kenapa? Karena dia akan terus berpikir untuk membuat manuver-manuver permusuhan. Dan apalagi dia hasad karena Katibu Leith, sekretarisnya leit, dan dohirnya dia pun belajar. Walau Allah mungkin seperti kita di sini mereka hidup di ma'had ataupun sama-sama belajar ilmu hadis, yang jelas tetangganya yang buruk ini Yaba'ul hadis ala Syekh Abdullah bin Saleh. Dia memalsukan tulisan-tulisan hadis dari Abdullah bin Saleh Katibulais ini. Wa yaktubu fi kirtas bi khat yusbihu khat Abdullah bin Saleh. Dia menulis di kertas yang biasa kertas itu walau alam zaman dulu tidak ada HPS, tidak ada polio, yang jelas kertas untuk menulis hadis, maka ditirulah tulisan katibulait oleh tetangganya yang buruk ini. Wa fidarihi fiwasfi kutubihi. Maka bagaimana dia bisa masuk yang jelas? Dia menulis dari hadis-hadis yang palsu dari karangannya di kertas yang biasa ditulis oleh katibulait kemudian dimasukkan ke kumpulan kitab tulisan katibulait. Karena di zaman dulu mungkin kertas-kertas yang berceceran kemudian dikumpulkan. Fayajiduhu Abdullah fayuhadis bihi. Maka didapati oleh Abdullah dipikirnya itu adalah tulisannya. Maka dia meriwayatkan dari hadis-hadis yang palsu yang ditulis oleh tetangganya. Maka tetangganya di sini tidak tanggung-tanggung permusuhan sampai membuat hadis palsu. Padahal Nabi bersabda apa? Maka Man kadzaba alayya muta'ammidan bawa mak'aduhu minan nar. Hadis mutawatir. Barang siapa yang berdusta atas ucapanku, aku tidak berucap dikatakan ini ucapanku, aku tidak berbuat dikatakan ini perbuatanku, maka tinggal menunggu ada dimasukkan kepada api neraka. Berarti dia telah mengambil jatahnya, kursinya di api neraka. Maka disebutkan oleh Ibn Hibban, maka dia mungkarul hadis jid dan Akhirnya dia berkesendirian hadisnya. Aneh. Hadis-hadis tidak diriwayatkan oleh Laid Ibn Sa'ad. Ditulis oleh dia. Lafaznya aneh. Sangatnya aneh. Tidak pernah sesuai dengan rawi-rawi yang meriwayatkan dari Laid Ibn Sa'ad. Akhirnya dilemparlah hadis Katibu Laid. Dan Alhamdulillah di ujung-ujungnya diketahui sampai terjadi kisah ini akhirnya di cross check. Dari mana kesalahan? Ternyata memang kesalahan bukan sengaja dari Katibulais, namun tetap Katibulais didaifkan. Abdullah bin Saleh, kenapa? Karena ada muhibdil kitab. Paham ya, Pak? Wa antal andak ain. Daiman kitabu kuna wa huna huna wa huna. Antama indak hibdil kitab. Fa saya doa. Anta daif, Mbak. Di anak main kita. Sahih. Maka lafaz yang menjadi poin pendalilan mu'allakin bi'arakibihim musafafatun asdaqahum daman tasilu asdaqahum daman maka ini yufidul wujub maka syahidnya di dalam hadis ini adalah adanya iqab dan adab yang perih dan pedih bagi mereka orang-orang yang meninggalkan puasa Ramadan maka kalau ada adab dan iqab yang perih dan pedih di api neraka untuk mereka yang meninggalkan puasa Ramadan berarti mampu mukhalafah apa? Puasa Ramadan hukumnya wajib. Maka oleh sebab itu berkata ajar kasih, ajar kasih tentang ucapan ulama as-salaf di ilmi usulul fikih dari definisi ta'rif wajib ma yu'aqib tarikuhu. Apa-apa yang berhak untuk orang-orang yang meninggalkannya itu diadab. Ini definisi wajib dari segi hukum. Maka sepakat ahli usul fikih di zaman terdahulu mendefinisikan definisi wajib dengan hukum dan akibat apa mayu akibat tarikuhu. Definisi wajib adalah datangnya dalil Al-Quran ataupun Sunnah yang menjelaskan bagaimana adab yang perih dan pedih di neraka bagi mereka orang-orang yang meninggalkan kewajiban ini. Seperti hadis Abi Umamah di sini. Diberikan ikhob adab yang perih dan pedih di api neraka bagi orang yang meninggalkan puasa, maka makum al-mukhalafah puasa itu wajib. Maka pada hakikatnya ucapan mayu akibu tarifuhu kurang mengena, yang lebih mengena adalah yastahik al ikhob liman tarokahu. Ini lebih mengena. Kenapa? Karena meskipun dia meninggalkan kewajiban-kewajiban, maka kita manusia tidak bisa mengizamkan dia dari perbuatannya ini pasti masuk neraka tidak. Kenapa? Karena orang-orang yang mati dalam keadaan melaksanakan dosa-dosa besar dan belum taubat atasnya tahta masih atillah. Seperti ucapan Allah, Inna Allah la yaghfiru an yusraka bihi wa yaghfiru maduna duna dzalika yasha'a maka Allah masih mengampuni dosa-dosa yang selain dari kesirikan. Maka kita tidak berhak untuk memfonis si di api neraka. Tidak. Namun si dari adilah-adilah berhak untuk diadab di api neraka. Begitu lafaz yang baik. Karena Allah mengatakan wayab firu maduna dari liman yasha. Bisa jadi Allah mengampuni dosa-dosanya. Karena Allah yang menentukan pulang di api neraka dan di surga. Dan begitu pun hadis bitafah yang masyhur dari Abdullah bin Amr bin Al-As yang, yang sering kita ulang hadis yang hasanun sahih maka seseorang yang mempunyai tisawatis ina sijila dipulis sijilin basar ditulis keburukan-keburukan padanya maka orang ini putus asa tidak mempunyai kebaikan seakan-akan dan Allah mengatakan la adlimu kal yaum maka diambillah dari hatinya bitaqah la ilaha illallah ditimbang ternyata tokoh la ilaha illallah lebih berat daripada 99 gulungan maka dibebaskan dari adab. Maka dari dua pendalilan ini menjadi pendalilan bahwa orang-orang yang meninggal dalam keadaan dosa-dosa besar dan belum taubat atasnya tahta masih atillah tergantung Allah. Jika Allah ingin mengampuninya maka diampuni dan jika Allah menginginkan harus diadab di api neraka terlebih dahulu maka akan diadab. Kemudian akan diberikan syafaat untuk masuk kepada surga. Maka dengan ini selesailah pendalilan dari hadis-hadis yang membicarakan tentang kewajiban puasa Ramadan yang mana penulis menyebutkan hadis-hadis diiringi dengan wajah pendalilan seperti faradhu yufidul wujub kutiba yufidul wujub dan juga lafaz halaktu ihtaraftu di pelajaran kemarin yufidul wujub dan juga lafaz seperti di sini yastahikul iqab liman tarakahu diadab di api neraka bagi yang meninggalkannya ini pun memberikan makna wajib maka selesailah dari hadis-hadis maka berarti kita telah menjelaskan kewajiban ke Ramadan dari tiga dalil Dalil yang pertama dari mana? Al-Quran. Dan dalil yang kedua dari Al-Ahadid. Dan juga pendalilan yang ketiga dari Ijma. Dan telah dinukilkan Ijma para ulama tentang kewajiban puasa Ramadan. Seperti diucapkan oleh Ibnu Hazm di Pakibil Ijma. Kitab Usiam dari Syarah Undah dan Ibnu Qudamah di kitabnya Al-Mubni. Maka dengan ini selesailah pembahasan akan siam Ramadan baru 34 menit. Ditambah bonus pertanyaan apa tidak? Hmm? Baik, silakan tambah bonus pertanyaan. Ada pertanyaan dari Ikhwah Fadl dibaca. Bismillah, setelah Ustaz tidak bertanya, apa hukum menghadiri warunatul urus yang ada musim-musimnya yang terkadang tidak ada tidaknya sama sekali? Anak musim aku, satu sisi memenuhi undangan itu hukumnya wajib, sedangkan di sisi lain kita harus menghindari maksiat, mohon nasihat, mohon nasihatnya Ustaz, karena tetangga yang sekarang sedang mengadakan acara tersebut dan ada undangannya, apakah anak datang atau tidak demikian juga dalam khair Bismillah. Pertanyaan di sini apa hukum menghadiri wali matul urus yang ada musiknya dan terkadang nggak ada nya sama sekali. Maka ketahuilah, ya ibadah Allah, bahwa asal dari undangan walimah itu wajib. Seperti datang hadisnya di hadis yang mutafakun alaih dari Abdullah bin Umar. Berkata Rasulullah sallallahu Ida du'ya ahadukum ilal walimah Fal yaktiha. Maka maknanya jika kalian diundang kepada walimah, kata Nabi, makna walimah adalah undangan makan. Itu walimah. Dan yang diitlakkan di sini walimatul urs. Jika seseorang diundang untuk mendatangi undangan pernikahan, Kenapa ditafsirkan para ulama intinya adalah pernikahan, undangan pernikahan, karena undangan pernikahan akan mengangkat asubah dari pesta tersebut. Seperti si fulan menikah dengan si alana. Maka jika tidak diumumkan, orang akan ragu. Kok si fulan dibonceng dengan alana? Kok si nah sekarang tinggal dengan si Fulan, ngontrak rumah di sebelah saya? Kita tidak mengetahui kalau keduanya telah menikah. Apalagi di Indonesia, kebiasaan seperti pacaran, selingkuhan, itu agak sedikit terumumkan, maka dengan adanya pernikahan diumumkan bahwa si fulan dengan si fulana itu adalah suami istri, maka undangan untuk wali walimatul urus adalah wajib. Pendalilan wajibnya dengan lafad fal ya'tiha. Apa i'robnya fal ya'tiha? Ya'ti fi'il mudorek majum dengan lam amr. Dan alamat jazmihinya dengan hadku harful illah fal ya'tiha. Maka maknanya Barang siapa jika seseorang diundang di antara kalian ke wali walimatul urus, wajib mendatanginya. Dan bahkan kewajiban di sini, jika orang ini berpuasa, maka jika dia ingin berbuka, lebih baik untuk berbuka dan mendatangi walimah. Seperti diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala wasallam, "Idza du'iya ahadukum ila ta'am wa huwa sha'imun falyaqul inni sha'im." Jika seseorang diundang untuk menghadiri makanan, dan dia dalam keadaan berpuasa, dia katakan, aku sedang berpuasa. Ini di saat dalam permasalahan disuruh makan. Namun menghadirinya agar dia tidak terdapat subuhat si pulan serumah dengan fulana, maka intinya pengumuman ini. Sehingga jika dia berpuasa, boleh untuk melanjutkan puasanya namun kalau bisa hadir. Maka jika dia hadir nanti juga dia akan merasa lapar, semua orang yang datang makan, maka dia akan ikut makan. Maka di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim datang dengan lafaz idza du'iya ahadukum falyajib falyujib. Maka barang siapa yang diundang kepada walimah makan, dia wajib untuk menghadirinya. Fa in kana shaiman falyasil saumahu. Falyasil saumahu. Jika dia dalam keadaan puasa, Ingin meneruskan puasanya, teruskan. Wa in kana muftiran fal yut'am. Dan barang siapa yang memang dia tidak berpuasa sunnah, maka makanlah. Kesimpulannya di sini bahwa permasalahan bukan saya puasa, saya tidak berpuasa. Permasalahannya bukan datang itu harus makan ataupun tidak makan. Yang jelas diundang untuk wali matul urus datang. Ini asalnya. Untuk apa? Mempersaksikan pernikahan si fulan sehingga irtifa dari as Di saat melihat suatu hari si fulan dengan fulana berjalan bersama di pasar ataupun di mall ataupun datang ke kajian hadir khutbah Jumat bersamaan. Nah, dari mana ini? Ternyata sudah menikah seperti itu. Maka kesimpulannya walimatul urus adalah perkara yang wajib ini asal. Dan ini hadis di zaman Nabi Muhammad. Di zaman tidak ada fitnah yang menghadiri para sahabat. Maka asal dari wali mahir itu wajib kita menghadiri dan memenuhi undangan meskipun dalam keadaan puasa kita katakan apuan anak puasa. Apalagi misalnya puasanya kodok wajib ataupun saya bernadar wajib. Maka tidak apa-apa yang penting datang. Kudur di majlis. Namun jika dia ingin berbuka pun, maka tidak apa-apa. Berbuka dengan saudara-saudaranya yang lain, maka ini asal dari permasalahan walimah. Namun, walimah urus. Di zaman sekarang seperti di tempat orang awak di Minang ini dinamakan baralek gadang. Ada organ, ada musik, kemudian ada penyanyi dangdut. Maka penuh kemaksiatan. Jika seandainya musiknya pelan masih ada yang menyanyi, yang menggunakan pakaian yang tidak senonoh dan wajahnya seperti joker, maka di sini sangat menyelisih syariah dari segi tampilnya biduanita, apalagi berisik. Dan kita pun yang tinggal radius 300 meter berisik. Malam dan siang. Alhasil Selain itu dipajang wanita yang menikah dipajang dengan dandanan penuh jincu menor bagaikan ondel-ondel. <laughs> Alhasil semuanya fitnah. Dan ini yang kita dapat di tempat kita. Alhamdulillah ma'ahat kita jauh dari keramaian namun masih terdengar efek-efek dari sound system mereka yang sangat kuat. Lalu bagaimana? Pertanyaannya di sini dohirnya adalah dia di sini diundang untuk ke Baralek Dadang ada musik-musiknya maka jawabnya di sana ada faedah darul mafasid aula min jalbil masalih bahwa menjauhi mafsadah yang sangat besar dari fitnah yang sangat besar itu lebih baik daripada hanya sekedar mendapatkan faidah dari menunaikan kewajiban ataupun menunaikan sunnah. Maka maknanya darul mafasid muqaddam ala bin masalah menjauhi kemungkaran yang besar lebih baik daripada mendapatkan amalan-amalan. Ini maksudnya bagaimana? Maksudnya ida ta'arada ada dal masalah. Jika al masalah jika terjadi dari dari kumpulan-kumpulan kebaikan dengan keburukan. Bersatu padu. Ada kebaikan, ada keburukan. Maka masuklah faidah ini. Contohnya di sini, apa kebaikan dan apa keburukan. Kebaikannya tadi, diundang untuk datang ke walimah, ke pesta pernikahan, hukumnya wajib. Seperti lapor tadi dari Ibnu Umar, tidak du'ya ahadukum ilal walimah, falya'tiha. Falya'tiha fi'lun amr. Karena dari fi'lun mudore yang masuk kepadanya lam amr yufidul wujub. Dan begitu pun di hadis Abi Hurairah yang mana disebutkan idadu'ya ahadukum ahadukum yujib Jika diundang kalian kepada Wali Matul urus wajib untuk datang meskipun puasa na'am. Kalau puasa dikatakan agar disambung puasanya dan dikatakan aku sedang puasa lewat. Makanan itu lewat misalnya. Yang jelas aku sedang berpuasa. Tapi hadir wajib hadir. Maka di sini terkumpul kebaikan. Lalu terkumpul juga dari kebaikan baralek gadang ini mafasid. Maka seperti kami sebutkan musik yang full time, yang keras dengan sound system, sound system yang keras, kemudian penyanyi yang meliuk-liuk bagaikan ular piton atau king cobra yang meliuk-liuk Kemudian ditambah dengan dipostingnya ataupun dipamerkannya dari walimah tersebut perempuan yang menikah bagaikan ondel-ondel, maka di sini kemungkaran yang banyak. Ditambah yang keempat, istilah Bercampur baur laki perempuan. Kita sedang makan, datang perempuan dengan pakaian seronok di sebelah kita, dan sebagainya. Maka ini dari segi mafasid. Maka di sini berbenturan antara al-mafasid dengan masaleh. Di sisi lain ada kebaikan. Apa menghadiri hukumnya wajib. Kebaikan. Dan di, di sisi lain fitnah yang besar. Atau gimana? Kalau begitu datang, kemudian dibungkus, dimakan di rumah. <laughs> Perkara seperti ini mungkin akan membuat orang tertawa dan membuat fitnah. Dengan hadirnya, misalnya kita ke sana, dengan pakaian seperti ini, imamah dan komis, kemudian datang, itu malah lebih berbahaya melegitimasi bagi orang-orang awam. Oh, ustaz aja datang. Berarti nggak haram. Dan sebagainya. Maka di saat terjadi baikkan dengan keburukan dalam satu sisi saling kontradiksi, mana yang kita ambil? Masuklah faedah tadi. Darul mafasid aula jalbil masoleh. Jika ada keburukan-keburukan yang lebih besar dan kebaikan-kebaikan juga hukumnya wajib di sini juga besar, maka sepadan haram berkumpul dengan wajib. Mana yang didahulukan meninggalkan yang wajib tadi. Karena ada keharaman. Mana dalilnya? Dalilnya kaidah seperti ini di dalam surat Al-Baqarah tentang permasalahan al-khamr wal maisir. Di mana Allah berfirman, "Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, qul fihi ma ithmun kabir wa manafi'un linnas wa manafi'un linnas." Maka di saat ditanya tentang permasalahan al-khamr, minuman keras dan perjudian. "Qul fihi ma ithmun kabir." Ini jawabannya. Keduanya dosa besar, haram. Kif haram. Ada faedahnya. Apa faedahnya? Wa manafi'u linnas Faedahnya dengan homer itu bisa bisnis jual beli. Di mana kita membuat homer dan dijual, membuat tuak dijual atau pesen Napoleon ataupun whisky ataupun Arab cap orang tua ataupun belum tua masih muda. Alhasil ini semuanya bisa mendapatkan uang, bisnis. Namun disebutkan oleh Allah bahwa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Keburukan yang diakibatkan lebih besar daripada keuntungan duniawi bisnis ini saja. Dan begitu pun maisir judi. Ini akan membuat kaya orang yang membuat tempat judi tersebut. Apalagi dengan alat-alat yang canggih yang bisa membodohi manusia di mana dia memilih dengan koin yang dia beli nomor sekian dan sekian yang akan mendapatkan uang ternyata putaran rodanya sudah diatur untuk mencari nomor yang lain yang menguntungkan si tukang perusahaan perjudian itu seperti di dunia Las Vegas dan sebagainya maka mereka mempunyai alat-alat canggih untuk itu alhasil ismuhuma akbar min naf'ihima tijarah itu menguntungkan di satu sisi pembuat perjudian dan merugikan orang-orang yang membayar uang yang akhirnya dia menjadi fakir dan menjual tanah dan menjual sertifikat untuk tanah dan menjual menggadaikan mobilnya dan menggadaikan apa yang ada di rumahnya bahkan istrinya iya belum ada ya menggadaikan istri karena butuh dikasih makan <laughs> wa ma akbar min nafihima maka karena keburukannya lebih besar dari kebaikannya akhirnya Allah menghukumi Al-khamr wal maisir fihi ma ismun kabir wa manafi' linnas wa ismuhuma akbar min nafihima maka dihukumi dia itu haram. Begitupun ini di dalam permasalahan fikih. Lalu dalam permasalahan akidah apakah sama darul mafasid aula min jalbil masalih? Naam. Di dalam Al-Qur'an pun Allah berfirman dalam surat Al-An'am, "Wala tasubbu ladina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bi ilm. Maka janganlah kalian menghina dari agama-agama selain agama Islam seperti kita mengatakan kepada teman di sekolah misalnya temannya orang Nasoro bahwa rob kalian demikian dan demikian, rob kalian disalib, tidak kuat, lemah dan sebagainya. Maka akhirnya dia marah dan Muhammad Rasul kalian bla bla bla dan Allah kalian yang Maha Esa bla bla bla akhirnya disebutkan penghinaan kepada Rob kita dikarenakan kita menghina dari Rob kelompok orang-orang musyrik maka di sini masuk kepada kaidah darul mafasid aula min jalbil masalih maka dikarenakan kita menghina Rob mereka akhirnya mereka menghina Roh kita dan kita tidak bisa untuk mendiamkannya karena draw satu-satu kamu menghina Allahku maka aku menghina Roh kamu dan sebagainya maka di sini dari segi akidah dan dari segi fikih dijelaskan darul mafasid awla min jalbil masalah kesimpulannya jawabannya bagaimana karena dia menunggu jawaban jawabannya jika memang akan menghadiri baralek gadang yang disifatkan tadi bahwa musiknya di pertanyaan tadi terus-menerus dan juga banyak fitnah yang lain, maka kita katakan di rumah saja lebih baik. Karena apa? Karena dengan datang di sana akan membuat fitnah. Apalagi dia seorang dai atau seorang ustadz yang datang ke sana meskipun nongkrong lima menit bersama orang-orang yang ada di sana dan pesan nasi bungkus dibungkus maka kehadiran di sana akan membuat fitnah yang lebih besar. Oh, si Ustaz Pulan aja datang. Ini yang biasa dijadikan pendalilan oleh mereka. Maka siapa yang mengatakan haram? Kata Ustaz Pulan juga tidak haram. Dan ini kami mendengar dari Ustaz Pandang yang mengaku dari sejuta umat. Di saat dikatakan bagaimana Ustaz menghadiri walimah yang ada musiknya. Dia katakan, guru saya Ustaz, teman saya Ustaz, dan juga anak-anaknya ustaz dan teman saya dulu belajar. Maka dia melaksanakan walimah dengan musik. Selama musiknya baik tidak apa-apa. Disebutkan barakallahu lak wa barakallahu alaik dengan mendendangkan saya tidak tahu lagu apa itu yang jelas dia mengatakan bebas saja. Ada musik, tidak ada musik, maka walimah dihadiri. Maka ini fatwa yang tidak baik dari Ustaz Pandang, maka alhasil jawaban kita dari ulama fasid aula min jalbil masalah maka tidak datang tidak apa-apa. Bahkan lebih baik dari fitnah dan juga dari fitnah orang-orang yang akan melihat berarti ustaz ini datang, maka ustaz ini menghalalkan acara tersebut. Wa naqtafi ila huna wa jazakumullahu khairan wa barakatuh